Bagaimana cara untuk melatih dan meningkatkan kualitas akhlak seseorang dan apa bentuk dari akhlak baik? Akhlak yang terbaik. Akhlak ini ada dua macam, ada yang sifatnya itu memang sudah uh, bawaan ya. Oh, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah karuniai akhlak yang mulia. Ya bawaan sehingga istilahnya begitu ya. Bawaan dalam arti itu memang karunia Allah Azza wa Kemudian ada akhlak yang itu perlu dilatih. Ya. Nah, ini orang-orang tentu dalam dua kedua macamnya berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Ada orang ini bawaannya sejak kecil mengalah. Ya. Allah berikan pada dia sifat selalu mengalah. Ya, bukan kalah tapi mengalah. Ada orang lain Allah beri bawaan ya, orang yang selalu jujur, nggak pernah dusta. Walaupun dipaksa-paksa apa tetap jujur. nggak mau dusta. Nah. Ada yang lain punya bawaan yang lain yang Allah karuniakan kepadanya. Nah, kalau yang sudah bawaan alhamdulillah dan pertahankan ada akhlak yang perlu diupayakan. Yaitu ya macam-macam juga satu orang berbeda dengan yang lain. Ada kalanya orang mungkin sejak kecil orangnya temperamen. Sedikit-sedikit marah. Nah, pertama dia perlu menyadari bahwa dia punya perilaku buruk yaitu cepat marah. Sadari dulu. Kalau dia nggak menyadari nggak bakal bisa merubah, ya kan? Jadi langkah pertama perlu menyadari bahwa dia punya akhlak tidak baik yaitu temperamen, gampang marah. Nah, kemudian perlu berusaha. Berusaha bagaimana acaranya Ya, ketika ingin marah tahan diri. Jangan bicara. Jangan bicara. Itu salah satu langkah untuk menahan kemarahan. Diam. Begitu juga Nabi katakan duduk. Kalau perlu wudhu. Nah, itu beberapa hal untuk menahan kemarahan. Kemudian juga perlu latihan untuk menghilangkan sifat pemarah itu dengan cara bergaul dengan orang-orang yang bukan pemarah. Nah, pergaulan dengan orang-orang itu akan punya pengaruh besar. Orang yang kalau ngomong lembut, ya, kalau ngomong nggak keras-keras, Eh, bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, itu akan membuat dia semakin terbentuk perilakunya. Nah ini contoh saja. Sifat kedermawanan misalnya, ada orang orangnya bakhil. Nah, sekali lagi dia perlu menyadari bahwa dia punya sifat buruk yaitu bakhil, pelit. Bagaimana merubahnya? Ya, ingat Nabi menganjurkan untuk orang itu tidak pelit, kedermawanan itu bagus, baik dan seterusnya. Dan juga dia perlu melatih, berusaha. Ya, berusaha. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang juga seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu akan terbentuk perilaku yang baik dan tak lupa tentunya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu taala karena Allah Azza wa Jalla uh, eh, uh, ah, Maha mendengar doanya dan Nabi mengajarkan beberapa doa dalam bab akhlak ini. Allahumma ihdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk kepada akhlak yang bagus, tidak memberikan petunjuk kepadanya kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak buruk itu kecuali engkau. Ya. Ketika bercermin uh, ketika ya itu uh, sebagian menyebutkan ketika bercermin tapi disebutkan juga yang lain bahwa itu bukan terkait dengan ketika bercermin Allahumma hasin khuluqi kama tak khalqi. Ya Allah perbaiki akhlakku sebagaimana engkau perbaiki fisikku. Ya. Jadi itu beberapa kiat untuk meng memperoleh akhlak yang baik.